Dan sikap syukur adalah sikap yang disyariatkan kepada hamba-hambanya. Maka sikap syukur adalah merupakan sikap yang terbaik dalam menyikapi beragam nikmat yang diberikan kepada kita. Pembahasan pada sore hari ini yaitu sebab-sebab tuk beramal soleh. Sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita melakukan satu amal soleh. Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah di dalam salah satu risalah beliau Hujjajul Qawiyah beliau menyebutkan bahwasannya amal soleh disebut amal soleh Bila amal yang dilakukan bersendikan kepada ikhlasulillahi ta'ala wal mutaba'ah li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bila dua bila dua unsur ini melekat pada amal seseorang maka amal seseorang itu masuk dalam kategori amal soleh. Karenanya penting bagi seorang hamba untuk senantiasa menyikapi satu amal yang dilakukannya dengan penuh keikhlasan. Ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ria ingin dilihat oleh manusia yang lainnya. Bukan karena ujub bangga diri, bukan. Bukan pula amalan itu karena mengikuti kebanyakan manusia. Bukan. Namun amal yang ia kerjakan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menunaikan amal perbuatan yaitu dilandasi dengan keikhlasan. Di dalam ayat disebutkan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah al-ayah Katakanlah sesungguhnya solatku an-nusuk yaitu ibadah kurbanku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, hanya karena Allah Rabbul Alamin yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah, berbuat, beramal semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kautsar disebutkan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maka solatlah engkau li rabbik karena Robmu. Wanhar dan berkurbanlah juga karena Robmu. Artinya di dalam beramal semata-mata karena Rob Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Inilah satu sendi yang menjadikan satu amal itu menjadi amal soleh. Sendi yang lainnya yaitu mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mutaba'ah yaitu mengikuti, meneladani, mencontoh apa yang telah diperbuat apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika seseorang beramal melakukan satu perbuatan yang perbuatan tersebut memang telah ada contohnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka ia telah membangun amal itu dengan satu sendi yang menjadikan amal itu menjadi amal saleh. Kenapa ittiba'ur rasul diperintah? Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan bagi umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kalian satu sosok teladan yang memberikan uswah hasanah. Ya. Laqad kana lakum dan sungguh bagi kalian Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada uswah hasanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah yang lain di dalam ayat lain tersebut Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berittiba mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah Katakanlah jika kalian mencintai Allah Fattabi'uni maka ikutilah aku Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Yuhbibkumullah niscaya Allah akan mencintai kalian wa yagfir lakum dhunubakum dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha pengampun lagi maha penyayang Maka apa yang disebutkan di dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hendaknya ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengikuti apa yang telah dibimbing dituntunkan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka manakala seseorang melakukan satu amal amal itu dilakukan dengan penuh keikhlasan kemudian amal tersebut benar-benar mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hamba tersebut melakukan satu bentuk amal soleh. Saya ingin menyampaikan satu hadis. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bagaimana salafun saleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih hidup begitu bersemangat untuk menunaikan amalan kebajikan, menunaikan amal soleh. Hadis ini termaktub di dalam Sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, hadis ke 1006. Nomor hadis 1006. Hadis ini berasal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu bertutur mengisahkan ia menyatakan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Sesungguhnya sebahagian dari kalangan sahabat sebagian sahabat yang dimaksud adalah kalangan sahabat yang dalam keadaan fuqara dalam keadaan fakir tidak memiliki kemampuan harta. Jadi masalah kefakiran, masalah orang tidak punya harta itu tidak hanya pada masa sekarang saja. Pada masa atau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di antara para sahabat yang memang fakir ia memiliki kekurangan dalam masalah harta kekayaan. Ya. Ia memiliki kekurangan dalam masalah harta kekayaan. Dan kefakiran para sahabat ini tidak menjadikan diri mereka untuk kemudian terjatuh kepada perkara-perkara yang buruk atau lebih buruk. Kenapa demikian? Karena para sahabat meskipun fakir, meskipun kekurangan harta, mungkin saja sahabat itu memberi nafkah kepada istrinya kurang. Tetapi kehidupan rumah tangga mereka tetap harmonis. Karena apa? Karena masalah harta bukan merupakan masalah yang harus dipertikaikan. Karena masalah keadaan sahabat tersebut yang fakir bukan menjadi masalah yang kemudian diungkit-ungkit, diperbesar untuk kemudian terjadi konflik rumah tangga. Tidak. Itulah kehidupan salafun salih kehidupan orang-orang soleh kita terdahulu. Ya, kefakiran bukan menjadi sebab timbulnya masalah yang lebih buruk keadaannya. Maka di dalam hadis dari Abi Dhar ia menyatakan bahwasanya sebagian sahabat yang dalam keadaan fukoro, dalam keadaan fakir, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka mengadu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apa yang diadukan oleh para sahabat yang fuqara ini kata para sahabat ya Rasulullah zahaba ahlu dusur bil ujur Wahai Rasulullah, zahaba ahlu dusur. Sungguh beruntung orang-orang kaya itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam yang kaya, memiliki harta kekayaan yang berlebih. Kenapa mereka dikatakan beruntung? Kata sebagian sahabat yang fukoro ini, yang fakir ini, bil ujur karena orang-orang kaya itu akan meraup al ujur berbagai macam pahala. Jadi ingat dari sini kita melihat bagaimana cara berpikir para sahabat itu selalu mengaitkan masalah keduniaan dengan keakhiratan. Kalimat bil ujur Orang-orang kaya itu akan mendapatkan meraup pahala, berbagai macam pahala dari amalan-amalan solehnya. Itu menunjukkan bahwasanya cara berpikir sahabat tidak lepas dari cara berpikir keakhiratan. Selalu urusan dunia dikaitkan dengan akhirat. Berbicara urusan harta kekayaan dikaitkan dengan akhirat Berbicara orang kaya dikaitkan dengan akhirat. Itu cara berpikir para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak mengherankan ketika ada seorang sahabat di dalam peperangan Tabuk. Ia sedang makan beberapa butir kurma. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Wahai Rasulullah, seandainya saya ikut bertempur di dalam peperangan itu, di mana posisi saya nanti? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau meninggal dalam peperangan itu, fil jannah, engkau di dalam surga. Maka sahabat ini begitu mendengar bahwasanya dirinya akan masuk jannah, akan masuk surga, beberapa butir kurma itu langsung dibuang. Responnya itu cepat. Reaksi cepat. Tidak slow respon, tidak responnya itu lambat, tidak. Ah, makan kurma aja dulu. Berapa lama sih makan kurma? Beberapa butir kurma itu berapa lama? Berapa lama kira-kira? Setahun? Makan beberapa butir kurma itu sampai setahun? Tidak. Sampai sebulan? Tidak. Sampai satu hari? Tidak. Artinya apa? memakan beberapa butir kurma itu cepat waktunya, sebentar saja. Tetapi para sahabat tidak mau tertunda masuk jannah dengan sebab beberapa butir kurma. Dengan sebab tertunda beberapa saat karena beberapa butir kurma. Itulah sahabat. Begitu diiming-imingi dengan jannah, dengan surga, langsung beberapa butir kurma itu dienyahkan. Langsung ditinggalkan beberapa butir kurma itu. Dan ia langsung berperang, ya, mengikuti peperangan Uhud. Sampai kemudian ia meninggal dunia. Itu sahabat. Ya. Memberikan respon dengan apa yang disampaikan oleh Nabi saw langsung responnya itu cepat. Tidak menunggu waktu. Walau hanya sejenak, walau hanya sebentar. Karena memang yang diinginkan adalah kehidupan akhiratnya yang bahagia. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan engkau di akhirat nanti masuk jannah, sudah tidak menunggu waktu sejenak. Ah, sebentar ini kurmanya dihabiskan dulu. Ya. Tidak, langsung. Ya. Kontan langsung ikut bertempur. Itu sahabat. Ketika disinggung masalah keakhiratan, langsung melakukan, ya, memberikan reaksi yang cepat, tanggap, ya. dan tentunya terbimbing berdasarkan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini kata Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan tentang keadaan orang-orang sahabat sebagian sahabat yang fakir, yang fukoro. Qala yusalluna kama nusalli. Ini orang-orang sahabat sebagian sahabat yang fukoro ini mengatakan, yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu sholat dan tentu dengan sholatnya tentu ia akan mendapat pahala. Kama nusalli sebagaimana kami juga sebagian para sahabat yang fukoro ini sholat dan tentu akan mendapat pahala. Qala wa yasumuna kama nasumu. Mereka orang-orang kaya berpuasa, tentu dengan puasanya akan mendapatkan pahala. Kama nasumu, sebagaimana kami sebagian sahabat yang fakir ini berpuasa tentu akan mendapatkan puasa. Ya, artinya apa? Orang kaya bisa sholat, kami juga sholat, sama-sama dapat pahala. Orang kaya berpuasa, kami yang fukoro juga berpuasa, sama-sama dapat pahala. Kalau wa yatasaddaquna Nabi fuduli amwalihim. Dan mereka orang-orang kaya itu bisa bersedekah bi fuduli amwalihim dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Nah, tiba pada saat pada masalah amalan bersedekah disinilah kecemburuan para sahabat sebagian sahabat yang fakir. Cemburunya bukan oh enak ya jadi orang kaya, saya juga pengen jadi orang kaya. Bukan itu. Kecemburuan Pak sebagian sahabat yang fakir ini cemburu mereka karena tidak bisa melakukan amal soleh. Tidak bisa berbuat kebaikan. Kecemburuannya itu. Jadi kalaupun orang-orang fakir ini kemudian diberi kekayaan, harta kekayaan oleh Allah sehingga dia menjadi orang kaya, pasti kekayaannya itu akan ia sedekahkan. Ya, beda dengan orang sekarang. Ya, kecemburuan terhadap orang kaya karena ingin memiliki harta kekayaan, bukan karena ingin beramal dengan harta kekayaan itu. Kecemburuannya beda. Nah, disinilah letak bagaimana ya, keadaan para sahabat yang senantiasa berupaya untuk bisa beramal soleh. Ya, bisa beramal soleh di tengah ketidakmampuan mereka untuk beramal soleh di dalam masalah harta kekayaan. Maka mendengar keluh kesah dari sebahagian sahabat yang fukoro ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan. Ya, dengan pengaduan dari sebagian sahabat ini yang fukoro, Nabi pun memberikan bimbingan. Apa kata Nabi? Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna awalaysa qad ja'alallahu lakum bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatunya bagi kalian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu bagi kalian mata saddaqun bisa sebagai sedekah Artinya apa? Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, ya, bukankah ya, Allah telah menjadikan pada diri kalian apa saja yang kalian perbuat, apa saja yang kalian lakukan, apa yang ada pada diri kalian bisa bernilai sedekah. Karena apa? Karena sedekah itu namanya sedekah tidak harus selalu dengan harta. Tidak selalu harus dengan uang. Tidak selalu harus dengan benda. Atau berwujud benda. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lebih lanjut, memerinci. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerinci apa saja amalan yang bisa bernilai sebagai sedekah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirinci. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna kulli tasbihatin shadaqah." Sesungguhnya setiap tasbihah, setiap engkau berzikir mengucapkan subhanallah sedekah, itu bisa bernilai sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Demikian pula setiap takbir, zikir, Engkau mengucapkan takbir, mengucapkan Allahu Akbar, itu pun bisa bernilai sebagai sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap engkau berzikir, mengucapkan tahmidah, mengucapkan Alhamdulillah, itu pun bisa bernilai sebagai sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah Demikian juga bila engkau berzikir mengucapkan tahlil. Kalimat toyibah. La ilaha illallah. Itu pun bisa bernilai sebagai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Engkau memerintahkan kepada seseorang. Ya. Kepada perkara yang ma'ruf itu pun bisa bernilai sebagai sedekah wa nahyun an munkar an munkarin sadaqah demikian juga engkau melarang seseorang melakukan kemungkaran itu pun bisa bernilai sedekah wa fi bud'i ahadikum sadaqah dan engkau pun bila melampiaskan syahwatnya kepada wanita yang halal itu pun bisa bernilai sebagai sedekah Kalau mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun wahai Rasulullah apakah apabila salah satu dari kami melampiaskan syahwatnya kepada wanita yang halal apakah itu akan menjadikan sesuatu yang bernilai ajar bernilai pahala Kala maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam Aro'aitum, apa pendapat kalian? Lawadu'aha fi haramin. Apabila engkau melampiaskan syahwatmu kepada sesuatu yang haram. Akana alaihi fiha wizrun. Apakah yang demikian itu akan menimbulkan dosa? Fakadzalika maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula. Idza wada'aha fil halal apabila engkau melampiaskan syahwatmu kepada sesuatu yang halal, karena lahu ajrun, maka engkau akan mendapatkan ajar, engkau akan mendapatkan pahala. Faidah daripada hadis ini menurut Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala fi hadzal hadisi bayanu kasrati turuqil khair. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang banyaknya jalan menuju kepada kebaikan wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khairi dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan jalan-jalan kebaikan likulli ahadin untuk setiap individu, untuk setiap orang yuridul khaira yang setiap orang itu menginginkan kebaikan. Al-ghani wal fakir. Baik orang tersebut termasuk orang kaya ataukah dia termasuk fakir. Artinya jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan untuk berbuat baik, jalan-jalan untuk melakukan amal soleh terbuka sangat lebar sekali. Banyak sekali jalan-jalan tersebut. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin melakukan satu amal soleh, maka sebab sebab untuk bisa melakukan amal soleh itu sedemikian banyak jalannya, sedemikian banyak hal yang bisa kita tempuh. Karena amal soleh itu tidak selalu identik dengan uang. Kalau seseorang beramal soleh artinya ia mengeluarkan uang misalnya. Tidak selalu identik dengan uang. Tidak selalu identik beramal soleh itu tidak selalu identik dengan mengeluarkan harta kekayaan yang ia miliki. Karena sedemikian banyak jalan untuk seseorang bisa ya, menempuh sebab-sebab sehingga ia bisa melakukan amal soleh. Ya sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Seseorang bersedekah, melakukan amal soleh dalam wujud sedekah, tidak harus selalu dengan harta, tidak harus menunggu seseorang itu menjadi abnia menjadi orang yang paling kaya, tidak harus menunggu. Karena orang yang fakir, orang yang kekurangan harta pun bisa melakukan amal soleh. Dalam hal ini Wujud amal soleh adalah bersedekah. Seorang anak, remaja, yang sudah balik, bisa ya melakukan amal soleh. Dengan tanpa harus mengeluarkan biaya. Dengan tanpa harus mengeluarkan uang. Caranya bagaimana? Kalau ia liburan dari pondok, pulang ke rumah, di rumah ia birul walidain berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka ia sedang menempuh ya, satu amalan yang mulia. Ya, satu amalan yang mulia, yaitu dalam bentuk birul walidain. Kenapa ia bisa melakukan birul walidain? Karena ia sudah mendapatkan bekal ilmunya. Ya, di pondok, di pesantren, ia telah mendapatkan bimbingan, ia telah mendapatkan arahan, taujihat dari para asatidah. Kalau di rumah hendaknya ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ia telah mendapatkan bimbingan. Sehingga dengan sebab bimbingan ini, dengan sebab ia mendapatkan ilmu, maka ia bisa beramal soleh, melakukan amalan-amalan kebaikan di dalam rumahnya. Itulah jalan yang bisa ditempuh oleh seorang mukmin sehingga ia bisa beramal soleh. Ia memiliki bekal keilmuan. Kenapa bekal keilmuan ini sangat penting sehingga seseorang dengan bekal keilmu, keilmuan ini menjadi sebab ia bisa beramal soleh? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang harus mendasari amal perbuatan seseorang. Dan prinsip daripada ahlu sunnah wal jamaah atau yang diajarkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah ketika seseorang beramal amal itu harus di atas amal itu harus didasari oleh ilmu sebab di dalam sahih al bukhari disebutkan al ilmu qabla al qaul wal amal ilmu itu sebelum seseorang berucap sebelum seseorang berkata dan sebelum seseorang beramal. Jadi ketika ia pulang liburan ya, ke rumah, ia sudah memiliki bekal, ia sudah memiliki ilmu. Sebagaimana para sahabat diberi bekal, diberi taujihat, diberi arahan, diberi bimbingan, diberi tuntunan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa melakukan sedekah dalam bentuk non finansial. Sedekahnya dalam bentuk selain harta benda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kalau ingin bersedekah untuk para fukoro bisa sedekahnya dalam bentuk apa? Zikir, bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan seterusnya. Bisa melakukan amalan-amalan lainnya, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, berbuat baik kepada istrinya dan seterusnya. Itu menunjukkan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam artinya memberikan bekal keilmuan kepada para sahabat yang sebagian mereka adalah fukoro untuk bisa melakukan amalan-amalan soleh. Dalam hal ini melakukan amal sedekah. Jadi sebab yang bisa mengantarkan seseorang untuk kemudian bisa melakukan amalan soleh yaitu al-ilm, ilmu. Ya. Maka seseorang yang telah mengerti ya, karena ilmu, ia akan segera merespon, ia segera apa namanya melakukan amalan tersebut. Ya, tidak perlu menunggu lama. Ya. Itu diantara bentuk ya, atau menjadi sebab seseorang bisa melakukan amal soleh. Kalau tidak ada punya, kalau tidak memiliki ilmu, sulit seseorang untuk melakukan amal soleh. Ya. Sebagaimana para sahabat ketika belum diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ya, macam-macam sedekah, mengira bahwasanya sedekah itu hanya bentuk bentuk dalam bentuk ya, dalam bentuk harta kekayaan. Maka penting sekali terkait dalam masalah al-ilm. Ya. Kemudian disebutkan pula oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala kalimat atau penggalan hadis, kalimat penggalan hadis yang menyebutkan wa yatasaddaquna fuduli amwalihim di dalam hadis tersebut ai mimma zada an hajatihim mimma zada segala sesuatu yang sifatnya kelebihan sesuatu yang sifatnya lebih an hajatihim dari kebutuhan mereka, kebutuhan orang-orang kaya. Ya, untuk makan, kebutuhan untuk beli baju, kebutuhan untuk keperluan rumah tangga, kebutuhan untuk yang lain-lain. Kemudian setelah semua ini terpenuhi, masih ada, masih memiliki harta kekayaan lain. Nah, harta kekayaan yang lain ini ya, yang menjadikan itulah yang disebut bifuduli amwalihim karena orang-orang kaya itu yang dikatakan kaya, mereka memiliki kelebihan harta, kelebihan dari kebutuhannya. Wahadihi fadilatun yatamayyazu bihal aghniya'u 'anil fuqara. Dan inilah yang menjadi keutamaan antara orang kaya dengan orang fakir. Wahada fihi kata Syekh Saleh Al Fauzan hafidahullah taala. Wahada fihi dan di dalam hadis ini dalilun ala annal agniyaa menjadi dalil. Hadis ini menjadi dalil bahwasannya orang-orang agnia, orang-orang yang kaya raya yustahabbu lahum ya, disukai bagi mereka fiqu min amwalihim hendaknya disukai bagi mereka bila mereka menginfakkan harta kekayaan yang mereka miliki. Wa yuwasi'u 'ala nas dan memberikan kelapangan kepada orang-orang yang dalam keadaan susah. Ya, membuat lapang orang yang dalam keadaan susah bima Allahu alaihim sebagaimana Allah telah memberikan rasa lapang, rasa senang, rasa bahagia pada diri orang-orang kaya tersebut. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa ahsin berbuat baiklah engkau kama ahsanallahu ilaika sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu artinya apa artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk berbuat baik kepada orang lain dengan harta kekayaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Faedah daripada hadis ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang ingin beramal soleh, bisa ia lakukan Walaupun dia misalnya tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan seseorang. Misal seseorang memberikan sesuatu kebaikan kepada dirinya. Dia ingin membalas kebaikan itu yang sebanding. Ya. Misalnya memberikan sesuatu, ya, memberikan buah-buahan misalnya. Dia ingin membalas dengan memberikan buah-buahan lagi. Tetapi apa daya, dia tidak memiliki uang untuk membeli buah-buahan itu. Maka supaya dia bisa beramal soleh, bisa membalas kebaikan itu, setidaknya ia mengucapkan jazakallahu khairan. Artinya apa? Ada bentuk amal soleh yang lain yang bisa ia lakukan, yang bisa ia amalkan. Maka sebab seseorang bisa melakukan amal soleh yaitu ketika ia melihat keadaan dirinya ingin membalas kebaikan orang lain. Jadi dengan kebaikan orang lain dia terpicu, dia kemudian bersemangat untuk bisa membalas kebaikan tersebut, yaitu melakukan amal soleh. Itu diantara ya, sesuatu yang bisa kita petik. Kemudian dari hadis itu kata Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala, lizalika syakal fuqara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza" Keluh kesah yang disampaikan oleh al-fuqara dari sebagian kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini wa hadza fihi dalilun maka di sini terkandung dalil ala annal muslim yang bagi Ayah riso ala fi'lil khair. Hendaklah seorang muslim selalu memiliki semangat untuk bisa berbuat kebaikan. Jadi di antara sebab seseorang bisa melakukan amalan soleh karena semangat selalu ingin bisa berbuat kebaikan memiliki semangat untuk selalu bisa melakukan amalan-amalan soleh. Semangat ini penting untuk bisa mendongkrak seseorang melakukan amal-amal kebajikan. Ya. Karena lawan daripada semangat, rasa malas. Kalau orang memiliki rasa malas, dia tidak akan terpicu untuk melakukan amalan soleh. Maka pelihara semangat untuk selalu berbuat kebaikan. Pelihara semangat itu. Di antaranya apa? Di antaranya bergaul dengan teman-teman yang soleh. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana para sahabat yang fukoro ini terpicu ketika melihat orang-orang kaya bersedekah terpicu ingin berbuat kebaikan. Nah, semangat untuk selalu berbuat kebaikan dari sebagian sahabat yang fukoro ini diantaranya terpicu oleh melihat orang-orang kaya melakukan amalan soleh. Maka untuk bisa kita menjalani sebab-sebab sehingga kita bisa melakukan amalan soleh, ya, Pelajarilah apa yang telah diperbuat oleh salafun soleh. Pelajarilah ya, dari kalangan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat sehingga ia begitu bersemangat untuk melakukan amalan soleh. Ia mengejar ilmu sampai menyeberangi negeri-negeri yang jauh. Kenapa? Tentunya ada yang memotivasi, mendorong. Sehingga ia melakukan amalan soleh dalam bentuk menuntut ilmu ke berbagai penjuru wilayah. Maka dengan kita mempelajari salafun soleh orang-orang terdahulu yang soleh, mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi, mudah-mudahan kita mendapatkan motivasi, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa melakukan aksi amal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.